Di antaranya adalah kenikmatan dari Allah Azza wa Jal kita bisa berjumpa dengan Zulhijjah satu bulan yang begitu mulia di dalamnya terdapat sekian banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di antaranya adalah keutamaan beramal pada 10 hari pertama Zulhijjah yang sekarang ini kita ada padanya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna habbu ila Allah min hadzal asr." Tidak ada hari-hari yang mana amal amal soleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan dengan hari-hari ini yakni hari 10 pertama bulan Ada yang mengatakan wal jihadu fisabilillah ya Rasulullah. Bahkan tidak mungkin ditandingi dengan amal jihad ya Rasulullah. Beliau mengatakan walau jihad fisabilillah. Tidak pula ditandingi dengan amal jihad fisabilillah kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya membawa harta bendanya, membawa diri dan nyawanya untuk fisabilillah dan tidak ada yang pulang satupun daripada. Kaum muslimin rahimakumullah hadis ini sahih dalam sahih Bukhari menerangkan kepada kita pada 10 hari pertama Hijjah, tanggal 1 Hijjah sampai tanggal 10-nya semua amal-amal saleh adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggambarkan besarnya pahala, menggambarkan luasnya rahmat Allah ketika itu. Amal kebaikan yang kita kerjakan pada saat itu tidak bisa ditandingi oleh amalan jihad. Padahal jihad fisabilillah dengan penguasa kita melawan orang-orang kafir dalam Islam merupakan puncak amal Islam amal sehebat itu tidak bisa mengalahkan amal-amal yang dikerjakan di hari-hari ini. Apapun amalannya, sekecil apapun amal solehnya, paling dicintai oleh Allah Azza wa Yang bisa menandingi cuma satu, Seseorang yang keluar dari rumahnya dengan harta bendanya, dengan nyawanya, membela agama Allah, dan yang balik. Luar biasa. Kita sekarang di hari-hari pertama Dhul Hijjah. Pemerintah menetapkan Idul Idul Adha hari Kamis tanggal 24 September. Artinya kita masih punya waktu beberapa hari lagi untuk mengisi hari-hari ini dengan memperbanyak amal saleh kepada Allah Azza wa Apapun amal salehnya, sekecil apapun amal salehnya, dicintai dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah masing-masing kita sebagai seorang muslim pada khususnya tentu mendambakan kehidupan yang aman mendambakan kehidupan yang tenang mendambakan kehidupan yang sejahtera yang damai tidak ada gangguan padanya tidak ada gejolak fitnah padanya terutama di zaman sama sekarang ini masing-masing kita juga demikian mengharapkan dalam keagamaan kita dalam keislaman kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan masing-masing orang keduniaannya terjamin, keduniaannya sejahtera, aman untuk dia, keluarganya, keagamaannya terbimbing bukan sebagai orang-orang yang menyimpang dari keislaman. Harapan semacam ini semakin membuncah di akhir-akhir sekarang ini, di masa-masa sekarang ini. Yang kita mendapati di luar sana terlalu banyak muslim tapi memiliki berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Islam. Maka seorang muslim yang mendapatkan keselamatan dirinya selalu selalu menginginkan supaya dia selamat dari itu semuanya. Diberi hidayah, taufik oleh Allah Azza wa Jal di saat yang sama tenang keduniaannya. Terlebih lagi nanti di yaumul qiyamah tentu masing-masing kita mendapatkan rasa aman dari hukuman Allah Azza wa Jal, rasa aman dari neraka, mendapatkan taufik, hidayah, petunjuk ke arah surga. Semua mendapatkannya satu. Kaum muslimin rahimakumullah dalam Islam, dalam Islam itu semuanya bisa diwujudkan. Bisa diwujudkan. Namun dengan persyaratan. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya tentang hal ini. Disebutkan di Al-An'am 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi Ulaika lahumul amnu wa hum Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Orang-orang yang beriman, ini yang pertama. Dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Ini yang kedua. Dua syarat. Allah mengatakan ulaika lahumul amnu wa hum Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan wahum muhtadun dan mereka mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dua capai, rasa aman dan petunjuk hidayah. Dalam tafsirnya al-aman di sini, rasa aman di sini meliputi dua perkara. Aman di dunia. Dunia dia aman, tenteram, damai, sejahtera. Di kiamat aman dari api neraka. Hidayah juga dua, di dunia ini selalu senantiasa terbimbing kehidupannya diberi taufik oleh Allah Azza wajal tidak menyimpang di yaumul kiamah nanti diberi petunjuk ke arah surganya Allah Subhanahu wa taala lengkap dunia akhirat ketenangan duniawi ketenteraman ukhrawi dan agama semua tercapai semua diperoleh tapi dengan dua syarat yang pertama al-iman. Kita beriman kepada Allah Azza wa Jal. Beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. <coughs> Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Itu ada pada kita. Kita sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mengucapkan dua kalimat syahadatain. Alhamdulillah. Satu telah tercapai. <coughs> Tinggal yang kedua ini perjuangan kita kaum muslimin rahimakumullah. Allah mengatakan walam yalbisu imanahum bidzulmin tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Dengan kezaliman. Ini yang benar. Ketika turun ayat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah?" Siapa di antara kita yang nggak boleh dirinya. Kita manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya alpa, tempatnya khilaf, banyak bolimnya, banyak dosanya. Siapa yang nggak boleh Berat, sangat berat persahabatannya ini. Tidak mencampuri iman dengan keboliman. Siapa yang mampu ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menerangkan, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaukan dengan keboliman kesyirikan kesyirikan. Apa kamu nggak mendengar ucapannya Luqman al-Hakim kepada putranya memberikan memberikan wasiat kepada putranya? Inna syirka la zulmun azim Ya bunayya la tushrik billah Inna syirka la zulmun azim Wahai putraku Jangan syirik kepada Allah Kesyirikan Kewaliman yang besar Alhamdulillah Kemudahan dari Allah Azza wa Jal rahmat Islam untuk kita semuanya. Ternyata yang dimaukan dengan kezaliman kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran kepada Allah Azza wa Sehingga maknanya, orang-orang yang beriman dan tidak mengotori, mencampuri imannya dengan kesyirikan, dengan kekufuran, tidak ada kufur padanya, tidak ada syirik padanya, dapat keutamaan tadi. Ulaika lahumul amnu wahum Rasa aman dia dapatkan di dunia ini. Rasa aman di kiamat nanti dari azabnya Allah Azza wa Petunjuk hidayah taufik dari Allah di dunia ini dan akan menyimpang <coughs> dan yaumul kiamat nanti dari surganya Allah Azza wa Kaum muslimin rahimakumullah diterangkan lebih luas oleh para ulama kita ketika menerangkan ayat ini. Mereka menjelaskan awul muthalatha. Kebaliman tiga macam. Kebaliman tiga macam. Yang pertama ialah Al-zulmu bainal abdi wa rabbi Kewaliman antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah. Jadi kesyirikan tadi. Yang kedua, zulmul abdi nafsah. Seorang hamba membolimi dirinya sendiri. Maknanya dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga, zulmul abdi ghairahu. Seorang hamba membolimi orang lain. Itu makna yang umum di kalangan kita membolimi dia dengan uh, menyakitinya, hmm. mengganggunya, mencacinya, memakinya. Tiga macam kezaliman. Ada kesyirikan, ada kemaksiatan, ada membolimi orang lain. Diterangkan oleh para ulama kita, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya bagus kepada Allah, bersih imannya kepada Allah, sahih iman dia kepada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu selamat dari tiga kezaliman ini tidak jatuh dalam kemusyrikan, tidak berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan, tidak membolimi orang lain, maka dia mendapatkan rasa aman yang sempurna. Al-amnu dam, rasa aman yang sempurna dunia akhirat. Al-hidayah itu tamah, dapat hidayah paling sempurna dunia akhirat. Dunia akhirat. Adapun orang-orang yang punya iman, namun tidak bisa lepas dari kewaliman yang ada. Ada perinciannya. Ini yang paling penting berarti. Kalau ada orang yang mukmin yang beriman kepada Allah eh, dan juga Rasulnya SAW, tapi ternyata penuh kewaliman dengan makna syirik tadi. Banyak syiriknya, banyak kufurnya, na'udzubillah min dalik, Maka pupus harapan dia. Musyrik bukan lagi muslim, bukan lagi mukmin. Tidak bakal mendapatkan rasa aman yang sesungguhnya dunia akhirat. Tidak dapat hidayah dari Allah Azza wa Jal dunia akhirat. Dia kiamat diancam dengan neraka. Bahkan mungkin apa di dalam nerakanya Allah Azza wa Karena kemusyrikannya, karena kekufuran. Apalagi ditambah dengan dosa besar, kemaksiatan, memiliki orang lain, komplit, betul-betul bukan mukmin. Yang kedua, Seseorang yang beriman kepada Allah selamat dari kesyirikan, tetapi tidak selamat dari dosa. Ini kebanyakan kita sekarang. Pasti ada maksiatnya, ada dosanya, kadang menggolimi orang lain, menganiaya orang lain. Maka ini mendapatkan keamanan dan hidayah sesuai dengan kadar dosanya. Semakin tipis, semakin hilang dosanya, semakin sempurna semakin banyak dosanya, semakin banyak kezalimannya kepada orang lain, semakin menipis harapan aman dan taufiknya dari Allah Azza wa Kaum muslimin rahimakumullah yang menunjukkan kepada kita semuanya bahaya dosa. Bahaya membolimi orang lain, bisa melemahkan iman, bisa melemahkan ketauhidan kita, melemahkan akidah kita. Kadang tanpa kita sadari masuk dalam kerangka syirik. Waspada itu dengan cara kita banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Beristighfar kepada Allah Azza wa Meminta maaf kepada orang lain yang kita walimi selama ini. Perbanyak amal saleh, terutama di hari-hari yang mulia semacam ini. Dengan harapan dihapuskan dosa kita oleh Allah Azza wa sehingga datang kita di negeri akhirat terselamatkan dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari kebukaran, dan dari membalimi orang lain dapat rasa aman yang sempurna dari neraka dan hidayah menuju surganya Allah Azza Namun kaum muslimin rahimakumullah banyak di kalangan kaum muslimin yang bergelimang dosa. Belum bertaubat kepada Allah. Tidak sempat taubat istighfar kepada Allah. Muslim, banyak dosa, banyak maksiat, mendolimi orang lain, meninggal dunia. Wafat dalam keadaan belum bertaubat. Belum bertaubat. Maka prinsip Islam dan kaum muslimin ini harus yakin yakin sebaik-baiknya. Ketika ada orang yang meninggal dunia, dia muslim, dia mukmin, tidak ada kesyirikannya, tidak ada kekufurannya, tapi dia mati belum tobat dari dosa. Kaum muslim memiliki prinsip orang ini nanti dia kiamat tergantung kehendak Allah Azza Wajalla. Bila Allah menghendaki dimaafkan dosanya, diampuni. Bersih semua dosa dia. Surga tempat. Atau yang kedua, Allah tidak mau mengampuni dia. Maka dia belum kiamat nanti kaum muslimin rahimakumullah, dia dimasukkan dalam neraka terlebih dahulu. Dikarenakan dosanya, kemaksiatannya, sampai bersih dosanya. Kemudian diselamatkan atau dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Tidak akan abadi. Dikarenakan imannya, dikarenakan ketauhidannya, dikarenakan akidahnya, Dikarenakan tidak ada syiriknya, semata-mata dosa saja. Kalaupun ada dalam, dalam dalam neraka, maka tidak akan abadi selama-lamanya. Ada saatnya, saat dia bersih, semua, uh, semua dosanya akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti disebut dengan jahannamiyun, mantan-mantan atau ex-ex uh, eh, yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Qausul rahimakumullah. Tentu masing-masing kita menginginkan yang langsung. Kepingin yang langsung. Jangan punya angan-angan masuk ke, dalam neraka. Sangat mengerikan adab. Sangat pedih adab. Dan mungkin mampu kita menghadapi. Maka kita berusaha sekuat tenaga. Kau muslimin rahimahumullah untuk menjaga iman kita. Jangan sampai ada kufur padanya. Menjaga iman kita, jangan sampai ada, ada kesyirikan padanya. Dan terus berjuang sekuat tenaga. Lepas dari berbagai macam dosa, dan membalimi orang lain sehingga mendapatkan apa yang diinginkan tadi yang disebutkan dalam Al-Quran dari dari pahala-pahala yang mulia dunia dan akhirat nanti. Aku lupa oleh ada wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin wal muslimin wa astaghfiru innahu huwal الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالا أما بعد kaum muslimin rahimakumullah dari apa yang disampaikan di atas ada beberapa faedah yang bisa kita ambil untuk kemaslahatan kita pribadi. Yang pertama adalah pentingnya pentingnya untuk senantiasa menjaga iman, menjaga akidah. ini adalah modal kita yang paling utama. Jangan sampai lepas. Jangan sampai goyang. Jangan sampai goyah. Jangan sampai diganti dengan yang lainnya. Dari perkara-perkara kufur dan kesyirikan kepada Allah Azza Modal kita. Jaga iman kita. Jaga keislaman kita. Istiqomah di atas. Yang kedua, menerangkan bahaya kesyirikan. Bahaya kekufuran, apapun bentuk paham kufurnya apapun bentuk praktek syiriknya sangat membahayakan bisa menghapuskan iman kita dan yang ketiga bahaya dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa bisa melemahkan iman melemahkan akidah bisa membuat kita naudzubillah min dzalik mati di atas dosa nggak diampuni oleh Allah Azza wa neraka tempat kita walaupun dah abadi walaupun dah abadi dari sini kaum muslimin rahimakumullah masing-masing kita yang mengharapkan kebahagiaan tadi, rasa aman tadi, kedamaian tadi di dunia, taufik, hidayah di dunia, aman dia meluk dia nanti dari nerakanya Allah Azza wa dapat taufik, hidayah dalam surga nya Masing-masing kita harus mewujudkan dua syarat tadi. Kita harus beriman dengan benar dan jangan sampai mencampuri iman kita dengan berbagai macam kewaliman Kuncinya adalah al-ilmu wal amal. Kita harus berilmu, mengkaji bimbingan Islam, mengkaji bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam supaya kita tahu ini iman, ini kufur, ini syirik, ini tauhid, ini akidah yang benar, ini yang salah. Kita tahu di pemahaman yang menyimpang dihindari, ini yang penting kita amalkan. Supaya tahu ini ketaatan dikerjakan, maksiat ditinggalkan. Ada ilmu pada kita. Lalu kita mengamalkan ilmu tersebut dengan bentuk amal saleh, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa semata dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kunci untuk mempertahankan iman dan membersihkan iman kita dari berbagai macam keboliman-keboliman yang ada. Saat-saat ini waktu yang paling tepat untuk itu. Sekarang di awal-awal 10 hari pertama bulan Hijjah, amal soleh pada hari ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala amal yang paling akbar sambil kita bekerja mencari manusia di tempat yang seperti ini jangan melupakan yang namanya ibadah dimanfaatkan untuk terus beramal saleh dunia dapat akhirat juga dapat mudah-mudahan Allah azza Wajal senantiasa memberikan kepada semuanya di bahan kenikmatannya lahir dan batin dan semoga Allah azza Wajal senantiasa memberikan taufiknya bagi kita semuanya kita yang benar dan kemudian kembali ke dalam Fatimah, oh Fatimah dan dia melakukan nanti mendapat kekasih aman dari nerakanya Allah Azza wa dan taufik dan hidayah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin salam.